Empat ya. Qala rahimahullahu taala Ma'rifatu sababi qabulil bid'ah مع syara'i wal fitar tarudduha mengenal sebab Nah, mengenal sebab diterimanya bid'ah-bid'ah padahal syariat dan fitrah itu menolak mengingkarinya. Kok bisa ya? Nah, kan artinya apa, apa sebabnya? disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin annan nufusa taqbaluha yakni jiwa kita itu menerimanya ya bukan karena disyariatkan ya bukan karena hal itu di, disyariatkan nah artinya yang yang yang menyambut itu adalah nafsu nafsu kita ya jiwa kita yang merasa ingin sesuatu yang dapat yang mudah nah Dan memang fitrah manusia yang lurus itu kalau fitrah itu masih bersih itu cenderung kepada yang hak. Bahkan disebutkan oleh beliau dia tidak akan menerima penetapan syariat itu kecuali dari yang memilikinya, dari yang menguasainya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini adanya kecenderungan-cenderungan jiwa yang nafsu itu senantiasa mengajak kepada kepada yang jelek sehingga itu yang menyebabkan dia menerima. Al-khamisah anna sabab kullihi masjul haqqi bil batil. Di antara sebabnya itu juga semua dari atas itu semua adalah bercampurnya al-haq dengan keba kebatilan. Masjul haqqi wal batil. Nah. Fal awal mahabbatus salihin. Yang pertama mencintai orang saleh. والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. Nah, yang kedua, perbuatan orang-orang yang dianggap ahli ilmi, ahlu agama, ya melakukan sesuatu yang mereka itu dengan sesuatu tersebut apa yang mereka lakukan itu mereka inginnya apa kebaikan. Sehingga or lalu orang-orang yang datang setelah mereka mengira bahwa itu yang mereka maksud adalah bukan itu. Nah, ini kan ya sering terjadi. Barangkali itu juga. Nah, kalau misalnya yang paling sering mungkin di negeri kita ya yang di apa namanya diangkat yang kita kenal para dai apa namanya wali di negeri kita. Nah, mungkin pada awalnya mereka nah seperti itu melakukan hal-hal yang mereka menganggap itu ijtihad mereka atau apa dianggap baik. Mereka anggapnya baik. Nah, nah tapi orang-orang yang datang setelah mereka ini yang mungkin tak putus sanatnya, tidak dengar langsung dari beliau-beliau ini, lalu nambahi, mengurangi, entah apa. Iya. Kalau kita senuban ya seperti itu keadaannya mungkin. Kalau kenapa kok beda? Padahal mereka wali songo ini hidup di zaman Syekhul Islam Taimiyah. Bayangkan. Hidup di zaman Syekhul Islam Taimiyah. Dan, dan ketika itu Tatar sudah ke Indonesia, ke Nah, ya ke negeri Syam. Kenapa tidak tercatat? Nah, apalagi terkenalnya mereka seperti itu. Nah, kalau misalnya ya ini husnudzon kita beliau memang para wali-wali Allah, berarti bukan nah, misalnya kok tidak cocok, tidak sesuai dengan karom dengan keagungan dan kedudukan mereka seperti itu, ada apa di bawah mereka? Mungkin murid-murid mereka, ya Nah, namanya kan murid itu kan kadang dia nah, seperti di kalangan para salaf saja mereka mendapatkan 100 hadis dia meriwayatkan 100 hadis ada satu hadis yang dia tidak dapatkan langsung dari gurunya. Misal Abu Ishaq As-Sabi rahimahullah dengan Barra bin Azib radhiyallahu anhu Itu murid dan guru. Seperti antum di sini. Misalnya anda sampaikan sekian hadis kemudian salah seorang dari antum keluar pamit permisi Ustaz. Nah, masuk lagi tanya dia selesai selesai kenapa jadi berapa hadis sampaikan Ustaz tadi 100 oh dia baru 98 dua yang enggak cari-cari siapa yang mau ternyata lebih junior dari dia bahkan lebih lemah nah, seperti ini terjadi pada Abu Ishaq sabi beliau sampaikan nukil hadis dari Barak bin Aziz. nah serat sekian hadis Ternyata sebagian hadis itu ada yang dia ambil tidak langsung dari Barak bin Aziz dari seorang seangkatan apa murid yang lain. Dan ternyata murid ini dhaif. Dilewati oleh beliau langsung An Barak bin Aziz. Dicari orang, dicari para ulama. Oh, ini dia nggak mendengar langsung. Dia mendengar dari si fulan. Ternyata dhaif. Tercatat beliau dalam dalam kelompok mudallis. Bayangkan ya, seperti itu. Ya, nah, mungkin seperti itu juga mereka yang mungkin ketemu dengan ini nggak meriwayatkan sempurna atau enggak. Nah, namanya kan macam-macam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya. Qala, nah bisa jadi juga orang-orang yang datang setelah mereka itu mengira bahwa guru-guru ini nah tokoh-tokoh ini menginginkan yang lain. Maksudnya beliau seperti ini ternyata disalahpahami gitu. الثالثة تفسيره tafsirul ayat allati fi surat Nuh. Tafsir surat ayat di dalam surat An-Nuh, surat Nuh. Nah. nah, ya. Di dalam ayat yang lalu Nah, wakalulah qalu lihat tadharunna ini awalnya Bagaimana terjadi sampai wat suwa'iyahu ya'uf dan nasra itu jadi sesembahan. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang soleh, kemudian dicintai oleh masyarakatnya, meninggal dalam keadaan berdekatan waktunya, kehilangan. Ya, kita seperti itu. Ini kan jiwa manusia seperti itu. Akhirnya dibisikkan oleh setan dan seterusnya. Sabiah ma'rifatu jibillatil adami fi kaunil haqqi yang fi qalbihi wal batil yazid. Nah. Mengenal watinya jibilah al adami kebiasaan artinya dari sanalnya watak naluri manusia itu al haq itu seringnya semakin berkurang sementara al haq batil semakin ber, bertambah. Nah. Nah. Disebutkan oleh beliau Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al menyebutkan di qat'i nazar an kaunihi zakka nafsahu dasatan tayyib Ini artinya uh, nah hadhihi al-ibaratu tuqayyid tuqayyad min haitsu kaunihi adamiyan bi qat'i nazar ala ma ala man yamunnu yamunnu Allah alaihi. Artinya dari sisi beliau manusianya lepas dia nanti tidak diperhati, yang tidak diperhatikan apakah dia diberi karunia oleh Allah entah sebagai mungkin nabi ya nah disucikan oleh Allah memang nah, tapi dari sisi dia sebagai manusia memang rata-rata seperti seperti itu nah jadi al-haq itu semakin berkurang kemudian kebatilan itu justru semakin bertambah ya nah Apalagi dengan faktor-faktor yang di sekelilingnya. Entah itu orang tuanya, gurunya, pendidiknya, teman bergaulnya, ya, informasi-informasi, kelemahan imannya. Nah, itu semua menyebabkan al-haq itu berkurang dan kebatilan itu bisa semakin naik. Qala saminah fihi syahidun lima nuqila an ba'di salaf annal bid'ah sababun lil kufri. Annal bid'ah sababun lil kufri. Dengan kalimat yang lain mereka mengatakan bahwa al bid'ah baridul kufr atau al ma'asi kalau misalnya ini apa al ma'asi al ma'asi baridul kufri kalau maksiat yang ini tingkatannya di bawah kebidahan itu sebagai baridul kufri al bid'ah min babi aula kebidahan itu lebih lebih dekat lagi nah Artinya apa? Kalau kebidaan itu orang itu takawul ala Allah bila ilmin. Berani mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa tanpa ilmu. Nah, ini lebih dekat dia kepada kekafiran. Makanya di dalam enam pintu bagaimana syaitan masuk kepada manusia, Ibn Qayyim mengurutkan pertama asyirk wal kufur. Pintu syirik dan pintu kekafiran. Kalau dia tidak bisa menghancurkan manusia melalui pintu ini, pintu yang kedua, pintu beda, kebidahan ya kebid'ahan. Kalau sudah tidak mampu dia lewat yang kedua, lewat pintu yang ketiga. Dosa-dosa besar. Setelah itu nggak bisa juga lewat pintu dosa-dosa besar, lewat dosa-dosa kecil. Gagal di dosa-dosa kecil dalam perkara-perkara yang mubah. Dalam perkara-perkara yang nggak ada dosa, nggak ada pahala di situ. Nah, masuk dia dari sini. Nggak bisa juga dari ini dalam perkara-perkara yang mafdul, perkara-perkara yang kurang afdol. Ya. Nah, kalau perkara-perkara mubah kan masih bisa mungkin dengan alasan dengan apa? Ya ini kan mubah, nanti kan bisa kalau niatnya itu anu kan bisa dapat pahala. Nah, kalau ini nah perkara-perkara yang mafdul, yang rendah, yang tidak ada. Nah. nah, ini pintu-pintu masuk syaitan. Ya. Nah, jangan dikira kalau misalnya nah, sudah ngaji salafi bisa selamat. Nah, syaitan tidak masuk. Tidak bisa dibanting salafi ini lewat, lewat ke, ke kebidahan, lewat kesyirikan apalagi, lewat kekafiran tidak bisa. Masya Allah sudah kokoh imannya. Siapa kamu? Siapa kita? Siapa kita? Manusia. Nah, kulikal insanu dha'ifa. Nah, wa kana innahu innahu kana zaluman jahula kata Allah. Jahulnya parah, zalumnya parah, tambah lagi lemah. Mudah. Nah, setan sangat pa, pandai, bahkan dia banyak cara. Salah satu yang paling yang disebutkan oleh para ulama, ya, setan itu dengan satu ahli ilmu itu lebih takut daripada seribu ahli ibadah. Makanya setiap orang yang mereka itu menuntut ilmu itu dijauhkan dia. Salah satu triknya adalah dibuat dia supaya dia tenggelam dalam ibadah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, wah ini saya dibadahkan atau dengan, apalagi kalau misalnya urusannya dakwah. Nah, ini sering yang apa? Hati-hati dengan dakwah. Nah, ya. dialihkan. Tetap kita belajar. Bukan berarti kemudian apa namanya uh, apa karena pengen belajar kemudian dakwah tidak dianu tidak memang ya tapi apa namanya mesti diukur dakwah itu bukan sekedar ceramah menyampaikan ya nah makanya di, di dalam kitabul ilmi Syekh Muhammad bin Salim Taimin juga nah mengingatkan ya bukan bukan artinya di langsung ditelan mentah-mentah perkataan Rasulullah SAW balighu anni walau ayat sampaikan kepada dariku satu walaupun satu ayat itu kepada siapa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang sudah tahu nasib mansuk tahu ide sunnah Rasulullah tahu bagaimana penerapannya yang kita baru belajar kemudian disuruh kemana-mana untuk dakwah itu bukan bukan membimbing namanya, mem membunuh namanya. Ya, membinasakan. Nah. Ya. Nah, anak didik yang seperti itu. Nah, bukan menyelamatkan, bukan membimbing. Kalau membimbing, didik dengan benar-benar. Pahamkan dia, ngerti dia tentang ya. bukan sekedar ceramah dakwah itu, nyampaikan hadis. Ya. Nah. Kalau kayak kalau misalnya itu seperti itu nggak usah dia hafal Quran, nggak usah belajar hadis, nggak usah belajar baca ya khutbah Jumat itu ya jadi. Nah, monggo. Nah, ya. <clears throat> Baik. Berikutnya Annal bid'ah sababun lil kufri. Bid'ah itu sebab sebab kekafiran. Wa annaha ahabu ila iblis minal ma'siyah. Dan ini ucapan siapa? Sufyan ats Sufyan ats tsauri Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena maksiat yutabu minha. Karena orang bermaksiat itu diharapkan taubatnya. Dia melakukannya sembunyi-sembunyi, menyesal, takut. Iya kan? Takut dia melakukan kebidahan, apa melakukan dosa maksiat. Ngeri dia. Diam-diam dia lakukan. Nah, karena kalau awam wal bid'ah la yutabu minha. Kalau orang berbuat bid'ah, bangga malah. Apalagi kalau punya kelompok. Yayasan ini, yayasan itu, majelis taklim ini, majelis taklim itu. Masya Allah. Nah, itu yang membuat mereka sulit untuk, bukan mereka tidak bertobat, tapi mereka sulit untuk bertobat. Sampai mereka betul-betul tinggalkan bid'ahnya. Ya, dan mereka yang keluar dari pemikiran bid'ahnya itu jangan juga merasa aman. Kata para ulama, ujung hadis itu lebih berat daripada awalnya. Tentang khawarij itu disebutkan oleh Rasulullah yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. La ya'udu tidak kembali kepada busurnya lagi. Itu yang paling ditakuti oleh para ulama. Maka ketika disebutkan pada salah seorang ulama, antum baca bacalah mudur. Nah, cetakan yang lama ataupun cetakan yang baru. Itu sampai dikatakan si fulan itu sudah kembali dari pemikiran sesatnya. Enggak. Enggak. Kamu lihat dia, kamu siapa dia bergaul, kemana dia. Dia sudah tidak pernah, dia tidak anu lagi. Lihat saja. Akhir hadis itu lebih bahaya, lebih mengerikan daripada awal hadis itu. Nah, baru setahun, dua tahun, ataupun dia tidak pernah taklim, apa, terus kemudian merasa tidak bergabung dengan salafi abadan. Nah, para sahabat yang di depan, di depan mereka ada mukjizat Rasulullah SAW pun melihat kebenaran, kejujuran Rasulullah SAW pun masih baru masih Islam tergelincir mereka. Ya Rasulullah, ja'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Padahal mereka melihat langsung Nabi SAW Alaihi melihat langsung mujizat beliau, tahu sendiri. Itu masih, maka disebutkan dalam kitab ini juga. Ya, orang yang selama ini tenggelam dalam kesesatan kebatilan itu, kalau dia pun keluar meninggalkan itu masih dikhawatirkan, masih ada sih sisa. Apalagi kalau tidak jujur dan ikhlas meninggalkan tempat lamanya. Makanya akhir hadis itu lebih berat daripada awalnya. Makanya kita bukan apa. Kalau mau memang ingin, misalnya kita menginginkan selamat saudara kita, ya, walaupun tidak sampai apa namanya, terapkanlah bagaimana sunnah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab terhadap Sabir ibn Asad. Sabir dipukul sampai berdarah-darah oleh Umar bin Khattab, kemudian dikucilkan selama setahun ya. Setahun. Masuk majelis, bubar semua majelis. Kenapa? Tawanan Umar, Amirul Mukminin. Tidak ada yang mendekati, mendekati sabil. Kayak orang gila. Nah, seperti itu diperlakukan. Nah, setahun dia melapor kepada Abu Musa al-Syarif, hilang di kepalaku pemikiran-pemikiran yang dahulu baru diterima dia bergaul dengan mereka. Padahal dia dahulunya adalah sayyid, pemuka masyarakat, tokoh. Setelah itu anjlok kedudukan dia. Ya, nilainya tidak ada. Ini ya kita pun juga artinya seperti itu bukan apa namanya nah kita apa salafiyah ini bukan perkara yang ringan memikul gelar kita sebagai salaf itu juga berat ya itu kalau misalnya dikatakan tazkiyah ya semacam tazkiyah kita mengikuti orang-orang salaf nah, kita dituntut untuk buktinya apa ini salah kita Umar bin Khattab ini salah kita Abu Bakar Siddiq ini salah kita Ali bin Abi Thalib ada salah kita Utsman bin Affan ada salah kita Ammar bin Yasir ada salah kita Ibnu Mas'ud Abdullah bin Abbas yang kecil-kecil misalnya yang masih-masih muda Abdullah bin Zubair yang kecil Abdullah Anak Abu Darda Abu Sa'id Al-Khudri Barak bin Azib. Ya. Ini salah kita semua. Nah, yang perempuan juga demikian kaum wanitanya, ummatul mukmininnya ada. Nah, ya, Ummu Anas bin Malik. Nah, dan yang lainnya. Nah, itu teladan kita. Bagaimana mereka? Nah, cintanya kepada Rasulullah SAW lebih dari diri mereka sendiri, tapi tidak ada mereka sampai mengkultuskan beliau sallallahu alaihi wasallam, melepaskan beliau dari kedudukan sebagai hamba dan tidak ada yang menjatuhkan beliau dari kedudukan beliau sebagai rasul. Mereka junjung tinggi ajaran-ajaran beliau. Tidak ada mereka melakukan perbuatan perbuatan bid'ah. Nah, wallahu taala alam. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Subhanakallah Alhamdulillah. la ilaha